الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد من أسماء الله سبحانه الواسع الواسع dari kata asyah wasa'a wasi'a ya-, yasa'u sa'atan wasi'ahu yasa'ahu lawan dari dayiq sempit wasi' luas lawan dari dayiq ضاقت عليه الأرض بما رحبت as-sa'ah bukan as-sa'ah kalau as-sa'ah itu jam waktu as-sa'ah pendek disambung wasi'ah dari kata wasi'ah yasa' wasi'ah yasa' seperti dalam ayat kursi wasi'ah kursiyuhus samawati wal ard wasi'ah Nah, walaupun dalam sebagian maskernya dari kata wasu'an ada yang menyebutkan maskernya wasa'atan juga. Jadi kalau itu waktu biasanya. Al-wus'u wasa'atu al wus'u ya dikatakan tadi wa kalau tadi wasnya nah, dibuang alifnya jadi al wus'u wasa'atu seperti dalam surat At-Talaq liyunfiq zu sa'atin sa'atin sa'ah al wus'u was itu semakna dengan al-jidah wat taqah. Al-jidah jidah itu wat taqah. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana. seperti itu at-taqah misalnya al-jidah buat taqah ini kemampuan sungguhan kelapangan Qala Az-Zajjaj Az-Zajjaj dalam tafsir Asmaul Husna beliau mengatakan aslusah asal kata makna asal kalam dalam bahasa dalam percakapan as itu artinya kasratu ajza'i syai' kasratu ajza'i syai' ini banyaknya bagian dari sesuatu ini mencakup hmm, ya. Ringkasnya kalau kita bahasa Indonesia-nya luas sudah. banyak dia memiliki bagian-bagian dari sesuatu yang ada padanya. Qad yusta'mal kadang-kadang digunakan kata as-sa'ah ini fil ghina diartikan juga kaya artinya kadang diartikan kaya kekayaan kelapangan kelonggaran paham ya dalam bahasa Indonesia kita juga semakna kan itu nah, antum longgar ndak antum lapang ndak antum ya, ada. Kan malu menyebutkan kamu kaya ndak? nah, jadi dikatakan wasi'ur rajul ya, wasi'ur rahli yakni wa huwal ghani. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat mufradat itu kata-kata atau kosakata Al-Qur'an. Yang dikenal juga kita beliau itu sebagai mufradat fi gharibil Qur'an. Kata-kata asing dalam Al-Qur'an itu nah, itu dijelaskan maknanya oleh beliau. As-sa'ah tuqal fil amkinah. Kata-kata as-sa'ah tuqal Tuqalu fil amkinah, dikatakan pada tempat ya, amkinah. Jadi ya, bisa dikatakan pada tempat <clears throat> lapang, luas, filhal, keadaan, keadaan longgar, lapang, makum ya. Wa fi'li, dalam perbuatan juga. Kal qudrah wal jud, kemampuan, kekuasaan, dan al-jud kedermawanan wa nahwu dzalika ya dalam al-mufradat mufradat fi waridil Quran Nama ini disebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa tempat di dalam surat Al-Baqarah fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim ayat 115 Masih dalam di dalam surah Al-Baqarah ada tiga. Satu dalam ayat 115 tadi. Sisanya Fadl Karim. sama semua wasi'un alim dua ayat di dalam dua ayat wallahu wasi'un alim tadi sudah kita sebutkan innallaha wasi'un alim nah, silakan cari ayat keberapanya <clears throat> Jangan antum nggak cari, antum dapat pahala mencarinya. Bukan sekedar tugas ini. Antum dapat pahala mencarinya. Pahala antum buka Al-Quran, baca Al-Quran, pahala antum nurutin nasihat guru. <laughs> ya, antum dapat pahala. <clears throat> baca satu huruf, antum dapat sepuluh kebaikan. Apalagi itu berapa kata, itu berapa huruf itu. Inna wa wa alim. Nah, pahalanya banyak. Cari. Kemudian dalam surat An-Nisa 130 وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ayat 130 وكان الله واسعا حكيما Baik, nah ini oh, mana? وقوله إن ربك واسع المغفرة surah apa? Antum? Hah? Inna, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. An-Najm. Jazakallah khairan Allah Nah, surat An-Najm ayat 32. Sekarang terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna. Ahli bahasa ya kita dalam mirip-mirip dengan nama ini Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Sahibu bil iman Al-Qasim bin Salam Abu Ubaid ini Abu Ubaidah Ma'mar Ibnul Musanna. Abu Ubaidah Ma'mar Ibnul Musanna. Beliau mengartikan Inna Allah wasi'un alim. Surat apa tadi? Surat apa? Surat Al-Baqarah. Inna Allah wasi'un alim ay jawadun. Kata-kata wasi'un alim Jawadun Jawad Maha Dermawan Yasa'u lima yus'al Yasa'u lima yus'al kemauan yang luas terhadap apa yang diminta. Apapun yang dimintai, Allah itu maha maha luas. Nah, nah dirinci oleh Ibnu Jarir At-Tabari dirinci oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam ayat ini wasi'un yani yasa'u khalqahu kullahum maha luas meliputi seluruh makhluknya bil kifayah bil kifayah dengan mencukupi mereka wal ifdal pemberian karunia untuk mereka melebihkan waljud kedermawanan wat tadbir pengaturan ini Allah mengatur semuanya tidak ada yang lepas dari pengaturan Allah Allah maha dermawan luas kedermawanan Allah hatta benda-benda mati pun dapatkan kemuliaan, kedermawanan, karunia dari Allah. Eksistensi mereka, keberadaan mereka tidak lenyap. Itu mereka sangat berharap. Kenapa? Mereka bisa bertasbih kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu tidak tahu tasbih mereka, bagaimana salat mereka. Nah, وقال والله واسع عليم Allah wasi' bifadli, maha luas dengan karunianya. Wallahu wasi'un alim. Ini dalam dua ayat surat Al-Baqarah tadi, silakan cari. Wallahu wasi'un bifadli, maha luas dengan karunianya. Fayun'imu bihi Fayun aimu bihi an ana dari kata nanti antum baca amta ah, sama seperti itu Fayun aimu bihi ala man ahab aimu bihi ala man ahab jadi wallahu wasi'un fadlih aimu bihi ala man ahab Allah maha luas dengan karunia-Nya lalu memberi nikmat dengan karunia tadi siapa yang Allah cintai. Wa yuridu bihi man yasha dan dia menghendaki dengan karunia itu siapa yang Allah kehendaki. Baik, alim biman huwa ahlun limulkihi Allah Maha tahu siapa yang berhak ahlun dimulkihi yakni untuk mendapatkan kekuasaan kerajaannya artinya yang Allah berikan kerajaan atau yang Allah berikan kekuasaan kepada dia. ini yang dalam surat itu. Wallahu wasi'un alim. Dalam surah Al-Baqarah Allah Maha Luas karunianya dan memberi nikmat kepada siapa yang dia cintai, alim dengan siapa yang berhak untuk mendapatkan kekuasaan atau kerajaannya. Nah, nah Allah memberikan itu dengan ayat tadi ditutup dua nama ini wasiun alim Allah memberinya sebagian karunia-Nya bahkan mungkin kerajaan, kekuasaan karena pengetahuan Allah, karena ilmu Allah. Nah, ilmu Allah bahwa orang yang diberi itu memang layak. Dalam pengetahuan Allah bahwa orang yang diberi itu memang layak. Ahlun. Imma untuk karena dia mampu untuk memperbaiki islah bisa jadi juga supaya dia mengambil manfaatnya ini supaya orang tersebut yang diberi itu memanfaatkannya mengambil manfaatnya nama Allah wasi'un alim ini Allah memberi karunia yang luas itu Allah berikan itu sesuai dengan pengetahuan Allah kalau ini dihubungkan lagi dengan ayat Allah yang lain seperti dalam surat Al-Isra itu Man al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid Man man man al ajila siapa yang menginginkan ajilah apa dunia ajjalna lahu fiha kami segerakan untuk dia fiha di dunia itu manasya apa yang kami kehendaki Bukan yang dikehendaki orang. Nah, liman nurid. Untuk orang yang kami inginkan, bukan nah kita kita memang mau tapi belum tentu kita yang dimaksud. Nah, artinya apa? Banyak orang yang berusaha begitu mati-matian tapi kan tidak dapat banyak. Dia dapatkan apa yang diberikan oleh Allah ya ia dapatkan apa yang diberikan oleh oleh Allah kadang-kadang dia mendapatkan itu bukan karena usaha dia tapi memang ada di dalam usaha apa dalam kerja ataupun yang dia apa namanya pada dirinya itu dari entah pekerjaannya atau yang dia buatlah ada jatah orang lain di dalam dalam jatah mungkin para fuqara wal masakin orang-orang yang berhak untuk mendapatkan santunan dia, nafkah dari dia. Ya. Seperti dalam di masa sahabat, di masa Rasulullah SAW sebutkan ada seorang yang dua bersaudara, yang satu ngeluh kepada Rasulullah SAW. Saya capek-capek kerja ya Rasulullah, dia enak-enak aja belajar. Kan ada ceritanya lu sering dengar kan? Ngeluh dia kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, la'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi kamu diberi rezeki karena dia. Dia yang belajar ini, enggak tahu nyari duit. Duduknya di majelis ta'lim, majelis ilmu. Nah, ternyata kamu dapatkan rezeki dari nah, disebabkan itu. <clears throat> nah, seperti juga dalam hadis riwayat Rasulullah yang lain, Innamatun saruna bi du'afaikum." kamu ditolong, diberi kemenangan karena orang-orang yang lemah di antara kamu. Makanya ketika dalam riwayat setiap kali akan berangkat apa namanya ya lah mungkin bukan setiap kali setiap saat mau berangkat jihad perang sabilillah Rasulullah manggil kumpulkan duafa orang-orang yang lemah karena mereka betul, -betul pasrah kepada Allah, berdoa total kepada Allah, minta tentara-tentara Allah ini, kaum muslimin yang berangkat ini dimenangkan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Hanya dua, dua pilihan. Nah, imam mereka syahid atau pulang membawa kemenangan, bawa nikmat ya. Nah, ini jangan innamatun saruna bi du'afaikum Kamu ditolong karena orang-orang yang lemah di kalangan kamu. قال الخطابي Al-wasi' huwa al-ghani alladhi wasi'a ghinahu mafaqir ibadih. Al-wasi' al-wasi' Tadi di antara maknanya kan juga adalah al-ghina qad yusta'mal fil ghina. Maka al-wasi' terkait dengan nama Allah adalah al-ghani sama dengan semakna dengan al-ghani alladhi wasi'a ghinahu wasi'a ghinahu mafaqir ibadihi mafaqir dari kata faqara mafaqir mafaqir ibadihi ini awasi' adalah al-ghani yang maha kaya yang luas kekayaannya yang kekayaannya meliputi semua hambanya yang butuh. Semua hambanya yang memang butuh. Kepapaan, kemiskinan mereka. Wa rizkuhu, rizquhu wa rizquhu jami'a khalqih wa wasi'a rizquhu yang maha luas rezekinya meliputi seluruh makhluk wa wasi'a rizquhu jami'a halking. Tidak ada satupun yang lolos dari rezeki Allah. Semua Allah yang berikan. Sebab Allah juga yang menjadikan sebab. Sebab apa misalnya pertalian, hubungan, kerabat, misalnya pernikahan misalnya atau orang tua dengan anak. Allah jadikan sebab. Buktinya juga betapa banyak yang juga punya hubungan sebab begitu teganya memutus. Nah, anaknya dibuang, dibunuh, nah, dulu dikubur hidup-hidup, dibunuh takut miskin karena takut miskin. Nah, baik Nah, kalimat ini kata sebagian ulama, termasuk yang ahli bahasa juga, hada tanzihun lahu minan naqsi wal illah membersihkan ini ada sifat tanzih bagi Allah mensucikan Allah dari berbagai kekurangan dan cacat wa'tirafun lahu dan pengakuan bahwa Allah itu bi annahu la yu'jizuhu syai'un bahwa Allah itu tidak ada yang membuatnya kalah, membuatnya lemah. Wala yakfa alaihi syai'un dan tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. terlalu luas kekuasaannya, kepemilikannya, hikmahnya, rahmatnya. Satu itu saja sifat rahmat insyaallah wa rahmatuhu wasi'at kullasyai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Konsekuensi buah dari rahmat itu banyak yang bisa kita ya, lihat yang paling besar, yang paling hebat, Allah menurunkan kitab-kitabnya dan Allah mengutus para rasulnya dan ini adalah salah satu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak membiarkan kita sia-sia meraba-raba untuk beribadah kepada kepada Allah. Ini salah satu 17 <clears throat> dijelaskan panjang lebar juga oleh Ibnu Qayyim ketika menerangkan Al-Fatihah dalam Madarijus Salikinnya. <clears throat> Ini kan sudah lewat insyaallah. Qala fal wasi'ul mutlaq huwa Allah taala. Jadi al wasi'ul mutlaq adalah adalah Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> nah. Allah Maha luas secara mutlak. Ilmunya ilmunya maha luas, tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Bisikan, rencana, perbuatan yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalamnya laut bisa dihitung. Hati manusia Allah yang tahu. Niat yang ikhlas sampai malaikat itu pun nggak tahu bagaimana cara menuliskannya Allah tuh, Allah mah paham. Allah mengetahuinya. Itu dari sisi ilmu. Dari sisi enam ihsannya Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terbatas? Tidak. mahal, mahal. Ihsan Allah itu adalah asar dari rahmat Allah. Nah. Rahmatnya meliputi segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu, mulkuhu, kekuasaannya. Nah, meliputi segala sesuatu. Biadihil mulk. Kerajaan langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya itu di tangan Allah. Nah, nah kata Syekh Sa'di di sini disebutkan oleh beliau al-wasi' as-sifat wal nu'ut wa muta'alliqatuha bihaitsu la yuhsi ahadun sana'an 'alaihi al-wasi' nama Allah itu sekaligus sifat dan nu'ut serta muta'alliqatiha yang terkait dengannya dengan ilmu ataupun dengan kuasaan bihaitsu la yuhsi ahadun sana'an 'alaihi Saking luasnya, begitu luasnya sifat-sifat Allah, begitu luasnya mereka sebagian ulama bentar, nah, membedakan antara sifat dengan noot. Ada yang menyebutkan sifat ini terkait dengan zat Allah. Ada yang mengatakan an-nu'ud itu dengan perbuatan-perbuatan Allah. Baik, bihaitsu la ahadun sana'an alaihi, di mana tidak ada satupun yang bisa menghitung-hitung pujian, menyebut-nyebut pujian. Bagaimanapun indahnya pujian yang dia berikan untuk Allah, Allah jauh lebih indah dari itu. Tidak sanggup kita untuk mengungkapkan hatta dalam untuk ungkapan. Makanya Rasulullah SAW, a'lamul khalqi billah makhluk Allah yang paling tahu yang paling kenal kepada Allah mengatakan la uhsi sanaan alaika aku tidak bisa menyebut-nyebut pujian untukmu sanjungan untukmu anta kama asnaita ala nafsik engkau sebagaimana yang engkau puji padan nah, terhadap dirimu sebagaimana engkau memuji menyanjung dirimu ya Allah bal huwa kama asna ala nafsihi dan Allah itu sebagaimana yang dia puji dirinya wasi'ul azamah luas kebesarannya keagungannya wasi'us sultan luas kekuasaannya wal mulk kerajaannya wasi'ul fadli wal ihsan luas karunia dan kebaikannya azimul jud wal karam besar mulia agung kedermawanan dan kepemurahan kepemurahannya. Ini mana-mana wasnya. Nah, apa bedanya al antara wasi' dengan al-ghina atau al-ghani sebagian ulama seperti Az-Zajjad dalam tafsir Asmaul Husnanya menyebutkan fal wasi' qad yatadammanu ma'nan la ma la yatadammanuhu al-ghani Kata-kata wasi' itu kadang-kadang tidak terkandung apa? mengandung. Kadang-kadang justru mengandung apa yang tidak terkandung oleh nama al-ghani. Atau istilah al-ghani. Luas lebih luas jangkauannya. Artinya lebih luas kata Allah al-wasi'. Nah. itu diantara disebutkan mereka. Nah. Wallahu a'lam Sebagian ulama ada yang nggak memasukkan nama ini ke dalam Asmaul Husna. Allah ya. Nah. Oh, tidak ada juga yang maksud ya. Enggak, masuk tapi ya kadang-kadang apa luput mungkin syaratnya digabungkan bersama nama-nama yang lain yang lalu digabungkan mereka bersama al-muhib al-muhaimin al-muqib nah karena maknanya hampir sama ini meliputi mencakup dan nama-nama yang tiga itu sudah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu نعم Nah di antara syawahid nama Allah Al-Wasi' masuk dalam e, pengertian-pengertian tadi ya. Penjelasan yang disebutkan di sini nanti. Annahu subhanah wasa'a ala ibadihi fi dinihim. Allah melapangkan untuk hamba-hambanya dalam urusan agama mereka. Apa artinya? La yukallifuhum illa wus'ah. La yukallifuhum illa nah, wus'ah ilawus ahum Jadi tidak membebani mereka, menugaskan mereka kecuali yang mereka sang sanggup. Tapi juga ada yang diingatkan oleh para ulama, sebagian ulama kita, jangan sampai seperti kata Al Hasan Al Basri, siapa yang Allah luaskan bagi dia dalam urusan dunianya tanpa dia melihat ada rencana Allah di balik itu beliau katakan falaisalahu ra'yun berarti dia nggak punya ra'yu nggak punya pemikiran enggak berpikir dia dengan Kenapa Allah memudahkan dia begitu saja mendapatkan harta? Hati-hati. Nah, itu disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan al Syekh dalam syarah kita dalam syarah Kitab Tauhid dalam Fatul Majid sebutkan begitu. Nah, siapa yang diberikan diberikan keluasan oleh Allah tanpa dia melihat rencana Allah di balik itu, Berarti nggak punya ro'yu dia, nggak punya pikiran. Nah. <clears throat> nah. Ya, antum genam. Ya, Ikhwan yang mendapatkan kelonggaran, kemudahan dalam urusan dunia, imbangi dengan banyak-banyak bersyukur. Pada sebagian kuah, nah, nah, pernah juga menyatakan, antum datang ke majelis ilmu dapat dua, dunia dan akhirat insya Allah dunia antum mungkin bertemu dengan ikhwan cerita-cerita cerita punya urusan akhirnya ketemu juga nanti punya usaha apa urusan dunia urusan akhirat lebih nah nggak usah dinilai lagi nggak usah diganti disebut lagi dan nah, hati kita tenang mendengarkan kalamullah ya dinaungi malaikat langkah kita dimuliakan oleh Allah ke masjid nah baik urusan-urusan akhirat ya. Nah. Jangan sia-siakan apalagi yang pernah duduk pernah belajar di pesantren, mahat-mahat apa ahli sunnah. Nah. Kemudian keluar dari mahat tersebut jadi pegawai, jadi kuliah, jadi kerja, nah, alangkah ruginya apa bedanya dengan mereka yang kuliah kuliah keluar dari apa namanya menyelesaikan kuliahnya, sekolahnya, dia dapat pekerjaan jauh dari majelis ilmu sia-sia imbangi sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya belajar bertahun-tahun di Mahat ternyata Allah beri jalan juga untuk urusan dunia tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan ilmu yang dia dapatkan di Mahat untuk taqarrub ilallah enggak cuma duduk di belakang meja ngurusin dagangan ataupun yang lainnya, tapi belajar, memperbaiki, mendatang majelis ilmu, membersihkan diri, membersihkan hati. Nah, ya, nah, itu yang kita jangan semata-mata untuk cari. Ya. Nah, wallahu a'lam Baik, itu yang mungkin kita bisa bahas. Insyaallah pada kesempatan lain kita masuk pada nama Allah Al-Waris al-waris.